dalam rangka sholat berjamaah dan diiringi dengan pembacaan kitab Syama'ilun Nabi yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sarwah At-Tirmidhi, ulama abad ketiga. Eh, kita masih di bab tentang menyemirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada uban beliau dan masuk di hadis yang nomor 46 ya. Binatarang. <laughs> Karena kalau orang melihat live streaming kak dikira wali atau ya, orang banajar. <laughs> Jadi dulu tuh ada kisah Ya. Kisah dulu pengalaman pas belang ke rumah ke rumah lawan yang lain lawan keluarga pas itu malam itu ketika tarang-tarangnya bulan pas belang tuh rumah Sidin itu di mukanya banyak kuburan jadi ada satu kuburan pina tinggi daripada orang pina bercahaya hayajar padahal ketika itu bulan lagi tarang-tarangnya <laughs> dan kuburan Sidin lebih tinggi dari kuburan yang lain jadi tampak kayak bercahaya tarang. Padahal bulan lagi tarang-tarangnya. Lalu dikaitkan pina bercahaya kuburan Sayyidin tarang ya. Ah, sama kayak ini. <laughs> Kadang orang mengait-ngaitkan kayak itu, pina bercahaya, padahal kan efek lampu ya. Kalau di TV atau apa streaming YouTube ya. Muhsidin bercahaya aja, padahal lampu. Lalu dikaitkan ulun wali misalnya, kadang-kadang Hadis yang ke-46. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Sufyan ibnu Waqi, qala haddatsana Abi an Syarik an Uthman bin Mauhib, qala su'ila Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Qala Abu Isa wa Abu Awanah hadzal hadis an Uthman ibni Abdullah ibni Mauhab faqala an Ummi Salamah Fi isnad hadzal hadis syarikun al-qadi wa huwa kama dzakara ahlul ilmi sayyi'ul hifdzi wa qad khalafahu thiqat faj'aluhu min musnad ummi Salamah radhiyallahu anha wa huwa shawab Kata Imam At-Tirmizi menceritakan kepada kami Sufyan ibnu Waqi', Sufyan bin Waqi'. Sufyan bin Waqi', anaknya Waqi' bin Jarrah, gurunya Imam Syafi'i. Sufyan bin Waqi' Eh, kata Imam Az-Zahabi Al-Hafidh Ibnul Hafidh seorang yang bergelar Hafidh anak yang bergelar Al-Hafidh karena abahnya juga seorang Al-Hafidh Qala beliau mengatakan haddatsana abi nah, menceritakan kepada kami ayahku yaitu Waqi bin Jarrah jadi termasuk keindahan sanad di hadis ini bahwasanya anak meriwayatkan dari abahnya itu termasuk iful isnat keindahan sanat. Kemudian Waqi bin Jarrah salah seorang ulama besar, seorang imam, seorang al-hafiz, muhaddisul irak, ya, ahli hadis di negeri Irak. Abu Sufyan Ar-Ruwasi, Abu Sufyan Ar-Ruwasi. Di antara yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi tentang kuatnya hafalan Waqi' bin Jarrah Ali bin Khashram mengatakan, "Ra'aitu biadi wa ma ra'aitu biadi waqi kitaban qad innama huwa hafizah." Kata Ali bin Khashram, "Tidaklah saya melihat di tangan Imam Waqi ini satu kitab pun. Hanya saja beliau menghafalnya." Jadi ketika beliau menjelaskan hadis atau meriwayatkan hadis kepada murid-muridnya, beliau tidak melihat ke kitab, tapi mengandalkan hafalan. Nah, kemudian fasa'altuhu an adwiyatil hifdzi, maka saya bertanya kepada beliau tentang kuatnya hafalan beliau, tentang sumber apa kekuatan hafalan beliau. Maka beliau jawab sama ketika Imam Syafi'i bertanya lawan beliau. Apa kata beliau? In alam tukad dawa'a istamal tahu qultu i wallah. Qala tarkul ma'asi ma jarrabtu mithlahu lil hibzi. Kata Imam uh, Al-Waqi ketika ditanya kekuatan hafalan beliau, beliau menjawab, "Jika saya ajarkan engkau obatnya, obat agar kuat hafalan, apakah engkau mengamalkannya?" Kata si Imam Al-Waqi kepada Ali bin khasyram Kemudian Ali bin Khashr menjawab, "I wallah." Ya, demi Allah. Apa kata Imam Waqi? Jawabannya, obatnya kalau kuat hafalan, tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat-maksiat. Tidaklah saya mencoba sesuatu yang sangat menguatkan hafalan seperti ini untuk menguatkan hafalan yaitu meninggalkan maksiat-maksiat. Nah, sama seperti Imam Syafi'i juga bertanya kepada beliau, tentang buruknya hafalan Imam Syafi'i, beliau merasa maka diberikan petunjuk bahwasanya eh, apa? meninggalkan maksiat. Di annal ilma nurun wa nuruh wa nurullah la yuhda lil asi. Karena ilmu adalah nur dan nur tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kadang ada orang rajin menuntut ilmu, rajin menghafal, tapi satu sisi dia suka bermaksiat, ilmunya bisa hilang atau tidak barokah atau tidak bermanfaat. Sehingga tidak ada ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan aneh ya, semakin berilmu malah semakin maksiat, itu kan aneh. Padahal semakin meninggalkan maksiat. Karena hakikat dari ilmu adalah semakin berilmu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, beliau mengambil dari Syarik Al-Qadi. Syarik Al-Qadi disebutkan oleh para ulama, beliau sayyul hibzi, buruk hafalan beliau. Nanti ulun sebutkan. An Utsman ibn An Utsman bin Mauhab dari tabi'in yang bernama Utsman ibni Mauhab. Utsman ibni Mauhab kata Imam Az-Zahabi adalah seorang imam dan kunyah beliau Abu Abdullah. Abu Abdullah Utsman bin Mauhab bin Mauhab At-Taimi Al-Madani Al-A'raj. Al-Madani berarti orang Madinah. Al-A'raj itu uh, eh, wallah alam yaitu sifat. Al-A'raj yang pincang. Belum kada tahu apakah beliau kaki beliau pincang atau enggak. Al-A'raj. Kemudian beliau sakan al-Iraq tinggal di kota Irak dan beliau mengambil hadis dari beberapa sahabat di antaranya Abu Hurairah kemudian Ummu Salamah, kemudian Jabir bin Samurah. Dan beliau meninggal pada tahun 120 Hijriah. Nah, berarti beliau ulama abad kedua. Qala, beliau mengatakan, ditanyakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memacari uban beliau menyemir uban beliau? Maka Abu Hurairah menjawab, "Iya, na'am." Iya, Rasulullah menyemir uban beliau. Timbul di sini pertanyaan, eh, apakah di antara banyaknya eh, perkataan sebagian sahabat ada yang mengatakan Nabi tidak menyemir ubannya dan ada yang mengatakan eh, beliau tidak menyemir ubannya dan ada yang mengatakan tidak menyemir ubannya. Nanti di pembahasan terakhir Syekh Abdul Razak memberikan kesimpulan. Tapi mungkin minggu eh, pertemuan berikutnya ya. Intinya nanti Syekh Abdul Razak memberikan kesimpulan tentang khilafnya para sahabat bahwasanya apakah Nabi menyemir uban beliau ataukah tidak. Nanti itu di akhir pembahasan. Nah, kata Bu, kata Imam Tirmizi ketika meriwayatkan hadis ini beliau mengatakan Abu Isa mengatakan, maksudnya Imam Tirmizi Abu Awanah meriwayatkan hadis ini dari Utsman bin Abdullah bin Mauhib. Ia berkata dari Ummu Salamah. Coba kita lihat di hadis ini eh, yang diriwayatkan dari Syarik al qadi yang beliau adalah seorang yang buruk hafalannya. Kemudian dari Utsman ibni Mauhab atau Mauhib bahwasanya hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Nah, sedangkan Abu Awana, murid dari tabi'in tadi, Abdullah bin Mauhab tadi, meriwayatkan dari sahabat Ummu Salamah. Bisa dipahami? Jadi beda sahabat ya. Dari Syarik Al-Qadi, kemudian dari Abdullah bin Utsman bin Mauhab, kemudian beliau mengatakan mengambil hadis uh, apa? itu dari Abu Hurairah yang mengatakan Rasul menyemir ubahnya dari Abu Hurairah. Sedangkan murid yang lain yaitu Abu Awanah, murid tabi'in ini meriwayatkan itu dari hadisnya Ummu Salamah. Mana yang lebih benar antara kedua riwayat ini? Kita baca dulu. Kata Syekh Abdul Razak, dalam sanad hadis ini ada syarik al-qadi. Yang kita baca tadi ada syarik al-qadi dan statusnya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama adalah orang yang hafalannya jelek atau buruk. Jadi ada istilah penilaian para ulama hadis, ada seseorang yang buruk hafalannya disebutkan sayyul hibdi, orang yang buruk atau jelek hafalannya. Dan orang yang jelek hafalannya itu terbagi dua, terbagi dua. Ada yang buruk hafalannya ketika dia sudah di permulaan hidupnya. Maksudnya di awal dia sudah buruk hafalannya. Nah, itu dinamakan sayul hibzi. Sayul hibzi. Jadi ketika di awal hidupnya dia entah ketika kecil atau remaja memang sudah buruk hafalannya. Ketika seorang rawi ini meriwayatkan hadis, maka hadisnya dhaif. Kecuali ada hadis yang lain yang menguatkan si rawi ini baru dia terangkat bisa dengan derajatnya hasan atau sahih. Ada sebab kedua, buruk hafalan disebabkan sesuatu yang datang belakangan. Contoh, berubah hafalannya, buruk hafalannya dikarenakan dia sudah tua. Sudah tua. Ketika dia muda, maka dibedakan antara orang yang meriwayatkan beliau ketika sudah tua, ketika datang buruk hafalan dan sebelum datangnya buruk hafalan. Itu dibedakan. Nah, seseorang yang berubah karena sesuatu yang datang belakangan seperti tua, jadi sering lupa atau seperti kitab beliau terbakar, hilang terbakar sehingga susah untuk merajaah atau menimpa beliau buta sehingga susah untuk merajaah sehingga buruk hafalan beliau. Itu dinamakan istilahnya ikhtilat. Ikhtilat hafalannya bercampur dengan sesuatu yang lain. Kalau sayyul hibzi, buruk hafalan, sebagaimana Syarik Al-Qadi itu di permulaan hidupnya sudah sudah jelek hafalannya. Tapi kalau ikhtilat atau mukhtalat itu buruk hafalannya disebabkan sesuatu yang lain datang belakangan. Entah karena dia sudah sudah tua misalnya. Lalu buruk hafalan sidin. Di sisi yang lain, para perawi yang thiqah di sini ada tiga nanti disebutkan. Menyelisihinya yaitu mereka menetapkannya sebagai musnad atau hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah dan inilah yang benar. Kata Syekh Abdul Razak. Jadi ulun ulang. Di dalam riwayat ini bahwasanya Utsman ibni Mauhab mengatakan bahwasanya eh, Abu Hurairah mengatakan Rasulullah menyemir ubannya. Tapi dalam riwayat yang lain, muridnya Utsman ibn ibn Mauhab ada tiga di sini disebutkan yaitu Abu Awana, kemudian Salam bin Abi Mute dan Israel bin Yunus. Ini tiga orang ini murid dari Utsman bin bin Abdullah bin Mauhab Tiga-tiganya istiqoh Dan mereka mengatakan yang mengatakan sahabat yang mengatakan bahwasanya Nabi menyembir ubannya adalah Ummu Salamah, bukan Abu Abu Hurairah. Jadi ulun bacakan. Sini Syekh Abdul Razak menulis. Kata Syekh Abdul Razak, mungkin penulis menyebutkan riwayat ini untuk menjelaskan ilat yang menyebutkan hadis ini dari Musnad Abu Hurairah. Kenapa Imam Tirmidzi menyebutkan riwayat ini? Pada riwayat ini bertentangan dengan riwayat yang lain yang lebih siqah, <clears throat> yang siqah atau yang kuat hafalannya. Kenapa? Kata Syekh Abdul Razak, barangkali Imam Tirmidzi ingin menjelaskan ilat atau keburukan yang ada di hadis ini. Jadi ilat ada istilah dalam ilmu mustalahul hadis ilat. Beda dengan ilmu bahasa Arab. Ada ilat itu maksudnya sesuatu yang cacat tapi samar disangka orang pada zohir itu tidak ada cacat. Itu namanya ilat. Ilat itu sesuatu cacat tapi tersembunyi yang dianggap orang itu tidak ada cacat padahal ada cacatnya dari segi zohir nampak tidak ada cacatnya selamat tapi setelah diteliti ternyata ada cacatnya itu namanya ilat Mungkin penulis menyebutkan riwayat ini untuk menjelaskan ilat yang menyebutkan hadis ini dari Musnad Abu Hurairah. Padahal ketiga murid Utsman bin Abdullah bin Mauhab tadi meriwayatkan bahwasanya beliau mengambil dari gurunya tadi dari pendapatnya atau perkataannya Ummu Salamah, bukan dari Abu Hurairah. Karena jamaah atau sekelompok ahli hadis yang fiqh seperti Abu Awana Salam bin Abi Muti dan Israel bin Yunus menyelisihi syarik dan menjadikannya sebagai hadis dari Ummu Salamah. Jadi kita bisa simpulkan Abdullah Utsman bin Abdullah bin Mauhab punya empat murid. Satu yang bernama Syarik Al-Qadi, kemudian yang lainnya Abu Awana Salam dan Israel bin Yunus. Satu ini Syarik Al-Qadi, beliau mengambil hadis dari gurunya mengatakan yang menyemir rambut ya. Nabi eh, yang mengatakan atau sahabat yang mengatakan yang menyemir uban Nabi dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah. Itu riwayat dari Syarik Al-Qadi. Tiga murid yang lain yang siqah, yang pertama ini buruk hafalannya, yang siqah mengatakan yang mengatakan Nabi menyemir ubannya adalah Ummu Ummu Salamah istri beliau sendiri. Karena jamaah ahli hadis yang fiqh seperti Abu Awana, Salam bin, bin Abu Muti dan Isolil bin Yunus menyelisih syarik dan menjadikannya sebagai hadis dari Ummu Salamah. Sehingga kesimpulannya riwayat ini sanatnya lemah atau doaif. Adapun tiga riwayat ini ulun bacakan yang mengatakan bahwasanya sahabat yang mengatakan Nabi menyemir ubannya adalah Ummu Salamah. Yang pertama, hadis Abu Awana adalah riwayat yang disyaratkan oleh penulis dengan menyebutkan Abu Awana meriwayatkan hadis ini dari Utsman bin Abdullah bin Mauhid, ia berkata dari Ummu Salamah. Padahal gurunya sama. Eh, Abdullah Utsman bin Abdullah bin Mauhab atau mauhib sama gurunya. Tapi murid yang lain mengatakan itu riwayat dari Abu eh, dari Ummu Salamah bukan dari Abu Hurairah. Adapun hadis Salam bin Abu Muti adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Dia mengatakan dari Utsman bin Abdullah bin Mauhib ia mengatakan aku pernah menemui Ummu Salamah kemudian dia mengeluarkan sehelai rambut dari rambut-rambut Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk diperlihatkan kepada kami dan sehelai rambut tersebut sudah disemir. Berarti riwayatnya dari Ummu Ummu Salamah. Riwayat yang ketiga terakhir, adapun hadis dari Israel bin Yunus juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dalam kitab sahihnya dari Utsman bin Abdullah bin Mauhib ia mengatakan keluargaku menyuruhku pergi ke Ummu Salamah dengan membawa sebuah bejana atau tempat air. Kemudian Israel menggenggam tiga jari dari perak, maksudnya tempat air tadi dari perak, yang di dalamnya ada sehelai rambut di antara rambut-rambut Nabi. Jadi beliau membawa bejana yang mana di situ ada sehelai rambut Nabi. Karena pada saat itu jika ada orang yang terkena ain atau suatu penyakit, maka keluarganya akan mengirim utusan untuk menemui Ummu Salamah agar direndamkan rambut Nabi Shallallahu alaihi wasallam ke dalam air yang mereka bawa. Jadi ketika itu kalau ada orang yang terkena ain atau penyakit eh, orang kampung di sana atau sebagian sahabat atau tabi'in membawa bejana atau wadah air. Kemudian pergi ke Ummu Salamah untuk direndamkan rambut Nabi ke tempat tadi. Karena zat Nabi adalah oh, zat yang diberkahi, diber diberkahi. Jadi kalau ada orang yang kena ain atau penyakit bawa segelas gelas banyu atau wadah minta culupakan oleh Ummu Salamah rambut Nabi. Kemudian aku melihat ke dalam jul-jul. Ini kada tahu nih, jul-jul, mungkin semacam wadah ya. Kemudian aku melihat ke dalam jul-jul dan aku melihat beberapa rambut yang berwarna merah. Ketika Israel bin Yunus diutus keluarganya karena mungkin ada keluarga beliau yang sakit, bawa bejana isi air kemudian minta direndamkan ke rambut Nabi di dalamnya. Ketika beliau Eh, pergi ke Ummu Salamah maka beliau melihat rambut yang ada di dalam juljul ternyata ada yang berwarna merah. Dan aku melihat beberapa rambut yang berwarna merah. Nah, ternyata ketika saya ingin minta direndamkan rambut Nabi, saya melihat rambut Nabi itu dalam suatu apa suatu wadah, ternyata di antara rambut Nabi ada yang berwarna merah. Tapi kata Al-Ismaili mengatakan dalam riwayat ini tidak dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam lah yang menyemirnya. Tapi kan kita tahu apakah beliau yang menyemirnya atau bukan. Bisa jadi rambut-rambut itu menjadi merah setelah terkena minyak wangi. Makanya khilaf yang kuat di antara para sahabat, apakah Nabi menyemir ataukah tidak. Ada yang mengatakan berubahnya rambut Nabi menjadi merah disebabkan sering meminyaki rambut. Nanti di akhir pembahasan Syekh Abdul Razak memberikan kesimpulan. Ulun baca lagi, tiga perawi yang thiqah di atas yang mereka adalah sama-sama muridnya Uthman bin Abdullah bin Mauhab yaitu Abu Awanah, Salam bin Abi Muti dan Isra'el bin Yunus meriwayatkannya dari Abdullah bin Mauhib dari Musnad Ummu Salamah dari hadis yang dikeluar yang dikatakan oleh Ummu Salamah bukan dari Abu Hurairah. Inilah yang menyebabkan riwayat di atas yang ditetapkan sebagai musnad atau hadis Abu Hurairah menjadi doif. Jadi kadang kita tidak susah kita kalau seperti ini. Padahal uh, Qadi eh, Syarif Al-Qadi adalah murid dari Utsman bin Abdullah juga. Bagaimana kita bisa mengetahui ini sanatnya do'if disebabkan murid-murid yang lain berbeda padahal thiqah berbeda dengan yang satu yang satu ini. Ini termasuk pembahasan yang yang agak rumit. Dan kita bisa ambil kesimpulan juga di riwayat yang terakhir dari Israel bin Dunus bahwasanya ketika uh, terjadi ada musibah ain atau suatu penyakit maka mereka meminta keberkahan dengan zat Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebutkan di Sahih Bukhari. Jadi misalnya kayak ini banyu kosong, misalnya ada yang terkena penyakit, maka mereka datang ke istri-istri Nabi, di antaranya Ummu Salamah yang menyimpan rambut Nabi. Jadi kalau ada garing, minta celupakan rambut rambut Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena rambut Nabi adalah keberkahan. Seperti para sahabat ketika Nabi berwudu, maka mereka berdesak-desakan Kadu an yaktatilu, bahasanya itu ngeri, kadu an yaktatilu. Sampai-sampai mereka hampir semacam perang, desak-desakan. Karena ingin mengambil keberkahan wudu zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak bisa dikiaskan dengan dengan yang lain. Itu dibuktikan kepada para sahabat yang lain. Apakah ada sahabat yang mengambil bekas air wudu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak ditemukan. Apalagi selain sahabat. Belum minum sedikit pun berabutan <laughs> itu dulu kami kayak itu bang lah. <laughs> Jadi terkadang sengaja minum sedikit supaya orang banyak. Itu jadinya kayak apa yuk? Ya, kita merasa apa kayak itu nah, kayak dijamin masuk surga padahal kada. Kalau kita lihat para sahabat yang lain tidak sampai seperti itu ya. Misalnya adakah riwayat yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar ketika berwudu meminum air, apakah sahabat yang lain berebut atau tabi'in yang lain berebut? misalnya Anas bin Malik, maka kita dedak temukan riwayat seperti seperti itu. Para sahabat generasi yang paling baik, generasi yang paling afdol karena mereka bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul berwudu, iya mereka mengambil keberkahan dari wudu Nabi. Tapi apakah selain Nabi seperti sahabat yang lain mengambil keberkahan wudu kepada sahabat yang lain? Maka jawabannya tidak. Itu sahabat apalagi selain selain sahabat. Sahabat khalifah yang empat dijamin masuk surga tidak seperti itu. Apalagi selain jauh dari dari sahabat. Kemudian terakhir, hadis terakhir. Ya, semoga sempat. Kita cukupkan dua hadis saja. Hadis yang terakhir Hadis yang ke-47 Imam tirmidzi mengatakan hadisana Ibrahim bin Harun Qala anba'ana an-nadhr ibnu Surarah an Abi Janab an Iyad bin Laqid anil Jahdamah imraati Bashir ibnil Khasasiyah qalat ana raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanfudu ra'sahu wa qad wa qad tasala wa bi ra'sihi rad'un min hinna'in aw qala radugun syakka fi hadha asy-syekh Kata Imam At-Tirmidzi menceritakan kepada kami Ibrahim bin Harun. Ini ulun tidak temukan biografi beliau. Qala anbana An-Nadhr bin Zurarah memberikan hadis kepada kami An-Nadhr bin Zurarah an Abi Janab dari Abi Janab. Abi Janab eh, nama beliau Yahya bin Abi Hayyah. Di sini disebutkan kunyah bukan nama aslinya. Nama asli beliau Yahya bin Abi Hayyah. Kemudian An Iyad bin Laqit dari Iyad bin Laqit As-Sadusi Al-Kufi orang Kufah min ulama ittabi'in wa thiqatihim. Iyad bin Laqit termasuk ulama dari kalangan tabi'in dan termasuk thiqah dari kalangan tabi'in. Anil Ja'damah dari sahabat perempuan yang bernama Jahdamah. Belum tidak menemukan uh, biografi beliau. Anil Jahdamah Imro'ati Bashir ibni Khososiyah Istrinya Bashir ibn Khososiyah Jadi terkadang di antara rawi itu ada perempuan Tapi tidak banyak Kan kita setahu kita yang para, para perawi itu adalah laki-laki semua Ternyata ada di antara mereka para perempuan Qalat mengatakan Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya sambil mengusap kepala beliau. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam baru selesai mandi. Sedangkan di kepalanya ada rod dari hina atau ia berkata rodag di sini Syekh ragu. Nanti ulun sebutkan. Bahwasanya kata al jahdama ketika Rasul keluar dari rumahnya dan beliau habis mandi, maka Rasul maka beliau melihat di kepala Rasul ada rod dari hinna atau Radul. Ada ragu-ragu dari si Syekh apakah e, rambut Nabi itu ada rod dari hinna atau radal dari hinna. Nanti ulang sebutkan apa maknanya. Nah, perkataan Al-Jahdamah, ah aku pernah melihat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya sambil mengusap kepala beliau karena beliau baru selesai mandi. Sedangkan di kepalanya ada rod dari hinna atau ia mengatakan rodag. Di sini ada ragu ada yang ragu. Di sini yang ragu adalah syekh guru penulis yaitu guru imam Tirmizi. Guru Imam Tirmizi di sini Ibrahim bin Harun. Apakah di kepala Nabi ada rod dari henna ataukah rodag? Itu suatu jenis tanaman, ya. Sehingga rambut Nabi kelihatan berwarna merah. Kemudian rod artinya adalah celupan dari za'faron. Za'faron adalah sejenis tumbuhan yang wangi, yang berwarna kuning. Jadi di sini terdapat keraguan, yang ragu-ragu adalah gurunya Imam Tirmizi yang bernama Ibrahim bin Harun. Apakah di rambut Nabi itu ada rod yang artinya celupan dari za'faron atau rodag cipratan, hina dan yang sejenisnya? Di sini timbul keraguan. Al-Jahdamah menyatakan bahwa dia telah melihat hinna yang terkumpul di atas kepala Rasulullah. Selesai selesai Nabi mandi, keluar rumah, di kepala Nabi ada semacam hinna yang mana membuat rambut Nabi berwarna merah atau kuning. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian para pensyarah hadis, tidak berarti hinna tersebut untuk menyemir uban. Bukan berarti ketika ada hinna di atas kepala itu untuk menyemir uban. Bisa jadi beliau menggunakan hinna tersebut untuk pengobatan. Untuk pengobatan, untuk mendinginkan atau keperluan lainnya. Ulun ulang. Ada sedikit kekeliruan. Jadi ketika sahabat perempuan ini Jahdamah melihat Nabi keluar dari rumah dan Nabi selesai dari mandi, kemudian Jahdamah melihat semacam tumbuhan, entah itu dari hinna atau dari za'faron di atas kepala Nabi. Jadi terkadang ada kesimpulan apakah Nabi menyemir rambutnya karena melihat tumbuhan pewarna di atas kepala beliau. Nah, tapi kata Syekh Abdul Razak tidak berarti Nabi apa? E, meletakkan hinna di atas kepalanya atau semacam za'faron itu beliau menggunakan untuk mewarnai rambutnya. Bisa jadi kata Syekh Abdul Razak itu beliau gunakan untuk obat-obatan atau dalam rangka mendinginkan kepala beliau, kompres. Jadi di sini ada semacam eh, apa namanya? kemungkinan, kemungkinan. Intinya hadis-hadis yang kita pelajari ini tentang apakah Nabi menyemir rambutnya? Kalau tidak, maka ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kemudian apakah Nabi menyemir rambutnya maka adalah keluar hadis dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi menyemir rambutnya. Nanti di pembahasan terakhir Syekh Abdul Razak memberikan kesimpulan. Masih ada beberapa hadis. Ada satu ada satu hadis lagi. Insyaallah di pertemuan berikutnya kesimpulan dari Syekh Abdul Razak apakah beliau menyemir rambutnya atau tidak. Terdapat juga khilaf di kalangan para sahabat. Semisal Anas bin Malik mengatakan Nabi menyemir rambutnya, ubannya. Atau dari sahabat Abu Hurairah dan Ummul Mukminin Ummu Salamah mengatakan Nabi menyemir rambutnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membaca kesimpulan dari Syekh Abdul Razak mengenai permasalahan khilaf ini wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun eh, sedikit sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga semakin menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga semakin menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena termasuk hak beliau sallallahu alaihi wasallam kita mempelajari hadis beliau, kita mempelajari akhlak beliau, kita mempelajari karakteristik beliau dan mempelajari fisik-fisik beliau. Jadi Nabi itu terkumpul dua kesempurnaan di antara diri beliau kesempurnaan akhlak dan kesempurnaan fisik. Di tentang uban, rambut, tentang celak juga nanti nanti dibahas. Allah alam bisawab. Ini bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilafnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.